Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Rupanya kalian ini semua adalah para pengkhianat dari perguruan tokat merah. Ya, sudah saatnya aku kira aku bergerak. Aku sudah cukup lama hidup menderita mengikuti si pungkur. Kini, aku ingin merasakan hidup senang dan bahagia sebagaimana seorang saudagar. Apakah karena itu saja? Kalian perlu mengadakan sebuah pengkhianatan. <laughs> Jangan khawatir. Aku datang kemari untuk membebaskanmu. Ayo, kepung anak muda ini. Jangan sampai dia meloloskan diri dari sini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga Dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Ala Sunar Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Agil. pada seri yang ke-20 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Dedi sebagai Kisulan Jana, Mogan sebagai pemilik penginapan, dan pembawa cerita Denny Sumardi. Selamat menikmati. Kisah yang lalu diceritakan, Sariti murid dari Kiparang Tungkur hilang dari kamarnya di sebuah penginapan kecil. Raden Sakapal Waguna yang mencarinya bertemu dengan kelompok pengemis tongkat merah dari kota Lemah Abang. Belum cukup banyak Sakapal Waguna mengorek keterangan dari mereka. Mereka sudah berhasil melarikan diri. Dan pada akhir kisah yang lalu, Raden Sakapal Waguna berjumpa dengan Kiparang Tungkur Pungkur, pimpinan tertinggi dari pengemis tongkat merah. Oh, rupanya benar laporan tentang adanya ketidakberesan di kota ini ya wah oh, mereka benar-benar sudah murtad semuanya Hah. Ya. berani membuat susah cucuku Sariti Awas, aku akan memberikan hukuman yang setimpal bagi kalian murid-murid murtad. Eh, anak muda, mengapakah kau tiba-tiba melakukan perjalanan bersama muridku Sariti? Ah. Ha? Kami bertemu dan kemudian mengadakan perjalanan bersama-sama. Oh ya. Sariti menyatakan hendak membantu saya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Yang Guru. Hmm. Mencari Raden Purubaya dan Raden Karmapala. Oh, iya, iya, iya. Menyesal sekali aku tidak dapat membantu kalian. Aku tidak dapat melacak rencana penyerangan mereka ke Kuala Larang. Oh, oh, tapi percayalah, aku akan membantu kalian semua untuk mendapatkan kembali kedua anak itu. Oh, terima kasih, terima kasih kek. Dengan pernyataan kakek, kami yakin, sebagian tugas kami serasa telah kami selesaikan. <laughs> Kau pandai sekali mengambil hati orang tua seperti aku anak muda. <laughs> eh, tapi sebelumnya aku hendak meminta bantuanmu anak muda. Bantuan apa, ke? Katakanlah. Selama saya masih sanggup, saya akan berusaha melakukannya. Hmm. Bagus, bagus. Eh, tidak percuma kau menjadi murid dari sahabatku Wanayasa. Ah, <laughs> bantulah aku mendapatkan sariti anak muda. kakek meminta bantuan saya untuk mendapatkan sariti. Uh, maksud kakek? Uh, jika aku yang melakukan pencarian, maling dan cecunguk murtad itu tidak akan mungkin menampakkan diri. Nah, oleh karena itu, aku mengharapkan kau yang menyelidikinya, anak muda. Tapi, kek, bagaimana saya dapat menyelidikinya, kek? Kalau aku mendengar ceritamu tadi, aku yakin mereka yang merasa khawatir tentu akan berusaha untuk membunuhmu. Nah, sebentar lagi, ya atau mungkin besok, dia akan mencarimu. Oleh karena itu, aku harapkan kau justru menyundukkan dirimu terus di sekitar kota ini. Oh, iya, Kek. Itu pasti saya akan lakukan, Kek. Saya akan mencari terus Sariti, Kek. Nanti jika bertemu, kau boleh menakut-nakuti mereka, anak muda. Bahwa kau adalah utusanku Ah, aku ingin mengetahui sampai di mana kemurtadan mereka terhadapku. Uh, maaf, Kek. Saya saya sudah melakukannya. Saya sudah melakukan semua itu pada mereka. Oh, apa maksudmu, anak muda? Saya sudah menakut-nakuti mereka. Bahwa saya datang adalah atas perintah kakek. Ah, maafkan saya, kakek. <laughs> tidak apa, tidak apa. Ah, aku tahu semua maksudmu itu adalah ingin menakut-nakuti mereka agar mereka kembalikan Sariti, ya kan? Iya, Kek. Ah, jadi mereka itu tetap membangkang. Ah, ya, baiklah. Ah, nah, kau peganglah kalung ini anak muda. iya Kek. Tunjukkanlah kalung ini pada mereka sebagai buktinya. Aku akan melihat Sikap mereka semua dari kejauhan. Baiklah, Kek. Saya akan mencoba melaksanakannya, Kek. Malam itu juga, Raden Sakapal Waguna berpisah dengan Kiparang Pungkur. Pemuda perkasa dari Gua Larang itu kembali ke kamar penginapannya. Dan keesokan harinya, setelah mengambil barang-barang Sariti, Raden Saka Palwaguna bersiap-siap untuk segera meninggalkan penginapan kecil itu. Ah, hendak kemanakah Tuan Muda? Kenapa pagi-pagi sekali sudah hendak meninggalkan kamar? Bukankah lebih nikmat jika tuan beristirahat hingga siang nanti? Oh. Terima kasih. Biarlah kami pergi saja sekarang. Loh, uh, Nyonya, uh, teman tuan muda di mana? Dia semalam sudah pergi meninggalkan kota ini. Hah? Pergi? Ah, tuan main-main. Bagaimana mungkin? Seorang diri? Ya, Sudahlah. Itu urusannya sendiri. Bukankah dia sudah membayar lunas ongkos penginapan ini? Permisi. <laughs> Sampai ketemu lagi anak muda. Aneh sekali sikap dari pemilik penginapan itu. Begitu aneh dan mencurigakan. Gerak-geriknya yang mencurigai aku, tapi dengan senyum simpul yang seakan-akan mengejekku. Hmm. Apakah hilangnya Sariti dapat kuhubungkan dengan pemilik penginapan yang mencurigakan itu? Biarlah, nanti akan kucoba selidiki. Tapi pagi ini biarlah aku main-main ke sekeliling kota ini. Sepertinya itu adalah Pandaya. Pasti. Ya. Pastilah dia sengaja menampakkan diri untuk memancingku. Baiklah, Pandaya. Memang ini yang sedang kutunggu-tunggu. Hei! Pandaya! Tunggu! Hiya! Hiya! Hiya! Dia melarikan diri memancingku. Hmm, jika saja aku mau, tentu aku dapat mengejarnya dengan kidang mamprungku. Akan tetapi, bukanlah itu tujuanku. kakek unggul sedang mengikuti perjalananku ini. Kemana larinya kuda penculik itu? Kenapa dia tiba-tiba bisa hilang begitu saja? Oh, itu ada sebuah kubu. Kukira gubuk itu ada hubungannya dengan Pandaya. Hmm. Agaknya sebuah warung kecil. Coba, kulihat ke sana. Sampurasun. Rampes. Ah, mari, mari silahkan duduk anak muda. Ada keperluan apakah datang kemari? Ah, kakek, Apakah kakek melihat seorang berumur setengah baya dengan muka yang agak banyak ditumbuhi cambang bau? Uh, ah, di sekitar sini tidak ada seorang pun yang tinggal anak muda. Lalu kakek di sini sehari-harinya hanya seorang diri? Iya, iya benar anak muda. Dan teman-teman kakek adalah orang-orang lewat yang mau singgah ke warung ini. Uh, tapi uh, tunggu dulu, tunggu dulu. Uh, iya, iya kakek mengerti maksudmu. Orang itu pastilah dia, ya eh, dia yang memiliki jambang lebat dan hidungnya pesek. Ya, eh, itu bukan yang kau cari. Iya, benar kek. Tadi saya lihat dia melarikan kudanya menuju ke arah sini. Oh, eh, mungkin dia sudah kembali. Hmm, tapi kenapa tidak juga kelihatan? Kakek mengenalnya? Ah, dikatakan tidak. Dia memang tidur di sini. Dikatakan kenal. Hmm, namanya kakek tidak tahu. Ya, begitulah. Maksud kakek? Uh, baru saja tadi malam datang seseorang yang hendak menumpang tidur. Lah, kakek sih boleh-boleh saja. Mana gembira ada yang mau mengawani. Lalu, di mana orang itu? Hmm, uh, sebentar lagi kakek kira dia akan kembali. Dia pergi untuk memanggil kawan-kawannya memanggil kawan-kawannya. Iya, ah, sudahlah. Ini bukannya kakek menawarkan minuman dan kue-kue kecil, eh, malah mengobrol tidak karuan. ah mau minum apa nak muda? Tua atau teh? <laughs> teh sajalah, kek. Memanggil kawan-kawannya untuk apa, kek? Hmm, ah, nah, itu dia kawannya. Kukira dia bermaksud untuk menangkapmu anak muda. Oh, setan. Kau rupanya salah seorang antek dari Pandaya. Aku antek Pandaya. uh, guru, semua pengikut tongkat merah dari lemah abang sudah berkumpul, guru. Hmm, bagus. Jika demikian panggil kakangmu. Yang pengecut itu, cepat. Uh, di mana kakang Pandaya? di dalam sana. Dan sekalian, kau keluarkan dari situ. Baik, Guru. Hmm. <laughs> Duduklah anak muda. Duduklah dengan tenang sebagaimana tadi. Anggap saja tidak ada sesuatu pun yang terjadi di sini. Setan. Rupanya kalian ini semua adalah para pengkhianat dari perguruan tokat merah. Ya, sudah saatnya kukira aku bergerak. Aku sudah cukup lama hidup menderita mengikuti si punggung. Kini, aku ingin merasakan hidup senang dan bahagia sebagaimana seorang saudagar. Apakah karena itu saja kalian perlu mengadakan sebuah pengkhianatan? <laughs> Saiti. datang. Jangan khawatir. Aku datang kemari untuk membebaskanmu. Ayo, kepung anak muda ini. Jangan sampai dia meloloskan diri dari sini. Kalian dengarlah semua. Aku akan mengulangi pernyataanku. Pernyataan kita semua pada kedua anak muda ini. Sudah cukup lama kita menderita. Dan kini, di kota lemah abang ini, kami semua adalah penguasa. Penguasa resmi dari lemah abang ini. Anggota perguruan pengemis di sini di bawah pimpinanku. Tidak lagi mengemis, tapi kami menerima sumbangan dari setiap penduduk di kota ini setiap bulannya. Gila kau Paman Sulanjana. Kau memeras penduduk kota ini. Tidak. Tidak. Kami semua tidak memeras mereka. Mereka memberikan itu semua untuk keamanan mereka. Dan kami di sini semua adalah penguasa. Nah, kau lihat. Salah satu dari mereka kau sudah mengenalnya. Dia adalah salah seorang pembantuku yang baru. Dia mengusahakan sebuah penginapan di sini. <laughs> Kita bertemu lagi anak muda. Dan beberapa di antara mereka yang lain mengolah peternakan dan pertanian. <laughs> Kami hidup senang di sini. Untuk itu kedatanganmu kemari adalah suatu kesialan bagimu. Kami terpaksa harus membungkam mulut kalian. Kami tidak mau ladang kami di sini sampai terdengar oleh sepungkur miskin itu. Setan! Sulanjana murt. Jika kakek mendengar semua ini, tidak satu pun dari kalian yang akan dapat selamat. Sembilan Apakah Pandaya tidak memberitahukan padamu semalam? Bahwa kedatanganku kemari atas perintah dari pimpinan dan guru kalian semua di Parang Pungkur. <laughs> Anak muda, aku lebih banyak mengetahui tentang tongkat merah daripada kau. Kau urus saja bukanmu yang sudah morat-marit itu. Dengar semua. Kiparang Pungkur memerintahkan padaku untuk menyelesaikan kegilaan kalian semua. Jika kalian ingin bertobat dan menyatakan maaf pada Sariku, selaku wakil pimpinan kalian, maka kalian semua akan dimaafkan oleh Kiparang Pungkur. Eh, sudahlah, jangan menjual lagak di sini anak muda. Dan janganlah mencoba untuk menakut-nakuti kami dengan nama guru. Ia tidak berada di tanah Pasundan ini. Heh, dengarlah. Apakah kalian semua tidak mau mendengar? Sudahlah kakang, tinggalkan tempat ini. Cepat selamatkanlah diri kakang. <laughs> Sayang sekali Nona Sariti. Aku tidak akan memberikan kesempatan hidup bagi siapapun yang juga telah tahu tentang keadaan di sini. Baik. Baiklah jika demikian. Nah, lihatlah apa yang kupegang ini. Hai pengikut perguruan tokat merah. Waduh, punya pimpinan. Waduh, pimpinan belum datang. Eh. Hah, Kakang, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Kalung ini adalah pertanda kuasa dari pimpinan kalian. Nah, menyingkirlah kemari yang benar-benar tidak ingin mendapat hukuman dari pimpinan kalian. Ayo, menyingkir kemari dan duduk bersimpuh, dan kalian akan selamat. Seluruh murid dari perguruan tongkat merah mulai dibayangi kecemasan akan hadirnya pimpinan mereka, yaitu Ki Parang Pungkur. Beberapa di antara mereka mulai saling berpandangan untuk melihat kemungkinan mendekati Raden Sakapawaguna. Awas! Jangan ada yang terpengaruh oleh kalung itu. Banyak cara untuk mendapatkan kalung itu. Anak itu dapat dengan mudah memalsukannya untuk membebaskan gadis ini. Dan ingatlah, Sekali kalian membebaskan mereka, kalian akan mendapat hukuman yang berat dari Ki Pungkur. Dengar? Tak ada jalan lain bagi kalian selain membunuh keduanya, kedua anak muda itu. Ayo keluarlah kau Pungkur. Aku sudah cukup lama menderita hidup bersamamu. Kini kau tidak akan dapat mencegahku lagi. Ayo, hukumlah kami semua. Ah, tapi kau tidak akan dapat lagi memiliki seorang cucu manis seperti ini. Ah, guru, guru, guru. Suasana keheningan mencekam di sekitar gubuk kecil yang dipenuhi oleh kelompok pengemis tongkat merah. Kiparang Pungkur masih belum juga mau menampakkan diri. Nah, para pendengar sekalian, apakah Kiparang Pungkur akan dapat mengatasi Ki Sulanjana yang kini tengah menyandera cucunya? Dan bagaimanakah dengan nasib Anting Wulan, Neng, Intan Pandini, dan tokoh-tokoh lainnya? Saudara pendengar, ikutilah serial babat tanah leluhur ini dalam episode ketiga Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Prokol obat flu andalan dan Kalpanax pembasmi panu, kadas, kurap dan jamur kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.